Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia guru kita Buya Yahya, kata Allah bitul hayati. Eh, perlu kami sampaikan Buya, di kampung kami ada salah satu tokoh uh, yang backgroundnya pendidikannya di luar negeri juga nah, berhubungan dengan itu Buya. Pertanyaan saya yang pertama, apakah hukum mendirikan masjid yang cuman kelang dari satu dua rumah dari masjid yang lama di kampung tersebut. Yang kedua, di dalam kultum sebelum tarawehnya di, ta di Ramadan tahun kemarin mengatakan bahwa kita tidak perlu percaya kata ulama, kita percaya kepada Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana menurut pendapat Buya dan men dan menyikapinya? Masalah membangun masjid katailah membangun masjid boleh sebanyak-banyaknya. Akan tapi yang tidak boleh adalah kita itu membuat masjid diror, masjid yang menjadi sebab permusuhan. Kalau kau sompak tidak ada masalah, akidahnya sama dan sebagainya. Tapi kalau ada orang akidahnya beda bangun masjid di tempat kita itu adalah duri di dalam daging keindahan dalam kemasyarakatan. Apalagi membawa fatwa-fatwa yang mencerumuskan Apalagi kami tidak usah ikut ulama, ikut Quran, hadis Nabi. Insya Allah orang Palembang jadi orang gila semua setelah itu. Kenapa? Oh, mbak, dikasih Al-Quran sama kasih kitab Bukhari Muslim Kutubus Sitah. Suruh sholat, nggak mau ikut ulama. Sholatnya gimana? Nyari akimus sholah. Setelah akimus sholah. Gimana rukuknya? Bulat bolak balik nggak ketemu. Apalagi belum bahasa Arab. Ketahuilah orang nggak bisa kecuali ngikuti ulama. Ngikuti Al-Quran hadis harus. Cuman bagaimana agar aku bisa ngikuti Al-Quran hadis melalui perantara Perantaran siapa? Orang yang ngerti Quran hadis. Siapa? Ulama. Ulama kayak apa? Ulama yang ngerti rambu-rambu. Ulama yang ngerti kawaid, dawabit, rambu-rambu memahami Quran hadis Nabi. Dan itu yang punya adalah nggak semua orang punya. Ternyata yang punya adalah Imam Syafi'i. Imam Malik, Imam Abu Hanifah yang punya rambu-rambu namanya usul fiqh. Usul fiqh, manhaj, metodologi, itu metodologi bagaimana memahami Al-Quran. Ada nasih pansuh, ada hukum yang sudah dihapus, ada mutlak muqayyad, ada kemudian sis, macam-macam. Di dalam Al-Quran macam-macam. Itu ceritanya dulu, itu Ibnu Mahdi itu gurunya Imam Syafi'i itu berkata kepada Imam Syafi'i, "Ya Syafi'i, aku melihat orang itu langsung ke Quran salah, langsung ke hadis banyak yang salah." Seperti dikatakan Ibnu Wahab, al-ahadithu madillatun. Hadis itu bisa menyesatkan illa indal fuqaha'i kecuali orang yang mengerti. Hadis sudah dihapus hukumnya diambil. Quran ada nasai mansoh, sudah mansoh diambil, sudah dihapus. lihat bahaya sekali orang yang sok kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Kemudian Imam Syafi'i setelah waktu itu diminta oleh gurunya untuk buat rambu-rambu, undang-undang, aturan, doabit, menulislah undang-undang masalah nasih mansuh segala macam dikumpulkan sehingga namanya membuat satu kumpulan buku namanya Ar-Risalah buku kitab usul fikih kemudian Imam Malik juga punya sebetulnya cuman belum dikukuhkan Imam Abu Hanifah yang lebih dulu juga punya kemudian setelah ide dari Imam Syafi'i para ulama Malikiyah Hanabilah dan Syafi dan Hanafiyah mencoba merangkum kembali apa itu kaidah-kaidahnya para imam mereka menjadi buku-buku usul fikih sampai hari ini lah kita itu ngikuti Al-Quran dan hadis Nabi, ngikuti ulama guru kita. Kita ngikuti gurunya, guru yang ngikuti gurunya, guru yang ngikuti gurunya, ngikuti Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Jadi namanya ikut ulama, ikut Al-Qur'an hadis Nabi, ya ikut ulama. Kalau Anda tidak ngerti langsung kepada Al-Qur'an hadis, Anda tambah tidak ngerti dan itu yang merintahkan Allah fasalu ahla dzikri engkuntum la ta'lamun kalau kamu tidak tahu tanyakan ahlinya Quran saja terjemahan saja belum bisa. Bagaimana mau menafsiri? Bagaimana ini? Maka ngikuti ulama. Jadi bermadhab itulah hakikat salafi yang sesungguhnya. Selain itu adalah salafi palsu. Salafi yang sesungguhnya adalah ngikuti Al-Quran hadis Nabi dengan caranya para ulama. Nah itu salafi. Kalau tanya salafi, saya adalah salafi yang sesungguhnya. Karena apa? Salah ngikuti metodologi. Saya ngikuti Imam Syafi'i. Dari guru saya, guru saya Imam Syafi'i. Dan itulah bermadhab. Jadi orang yang bermadhab itulah hakikat salafi. Yang tidak bermadhab dia adalah bukan salafi. Nggak ada yang diikuti, saya yang diikuti. Jadi anda yang bermadhab, mengikuti madhab syafi'i, anda adalah salafi yang sesungguhnya. Karena apa? Anda mengikuti metodologinya. Kalau anda seorang alim, anda ngikuti metodologinya. Kalau anda seorang awam, ngikuti ulama yang ngikuti metodologinya Imam Syafi'i Radiyallahu taala anhu. Harus dong kalau Al-Qur'an hadis Nabi enggak dan Al-Quran harus ada kalimat hakin urida bihal batil. Kalimat kebenaran tapi maksudnya jelek. Maksudnya pengen nyalain orang. Dia sendiri suruh ke Al-Quran hadis nanti gak bisa itu. Suruh menghapus buku-buku sholat, buku fikih. Langsung kasih Quran sama kutubis sita. Tanya, saya punya duit 60 juta ini. Saya pengen mau zakat gimana? Bingung, babu zakat. Adukan gak ada dalam ini, ini, toko emas, toko ini. Mabuk dia, pusing. Ya. Yang sok ini suruh datang aja. Anda tidak salah. Ustaz, tolong hapus kitab-kitab ulama ya. Saya ke si Quran, tolong carikan saat. Saya punya hukum begini, tanyakan coba langsung. Oh, no, enggak, harus pakai Qurannya dong sama hadisnya dong. Mana dalilnya? Seperti dia bertanya, Anda tanya, mana dalilmu gitu. Dia mau mabuk, sudah stres, ikut ulama saja deh setelah itu. Pasti begitu. <laughs> Karena ikut ulama itu harus, nggak boleh orang sombong. Ya, ini saja.